Di dalam ayat tadi telah disebutkan والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم Inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang mengucapkan wahai Rabb kami, palingkanlah dari kami azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam itu adalah azab yang membinasakan selamanya. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat berdiam dan menetap. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah Di antara pelajaran ayat ini Satu hal yang juga kita, juga kita bisa ambil Sebagai hikmahnya Bahwa betapa besarnya kemuliaan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh ada tujuh golongan yang mereka dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali kecuali hanya naungan Allah yaitu al-imamul adil imam yang adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid dan seorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa alaih dan dua orang yang saling mencinta karena Allah dan berpisah karena Allah. Warajulun da'athum ra'atun zata dzata mansabin wa jamal dan seseorang yang dia diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan untuk berbuat zina faqala inni akhafullah lantas dia menjawab sesungguhnya aku merasa takut kepada Allah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina dan seorang yang mengingat Allah di waktu sepi lantas menggenang kedua air matanya karena takut kepada Allah. Nah, maka rasa takut kepada Allah dan kepada azabnya ini adalah perkara yang mulia. Hendaknya setiap kita menumbuhkan rasa takut itu dan memupuknya di dalam hati kita. Ya. Rasa takut kepada Allah yang bahkan sampai membuat air mata air mata kita berlinang karena khawatir akan azab Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang yang mudah menangis karena dibacakan kepadanya Al-Qur'anul Karim, diperingatkan dengan peringatan-peringatan Allah. Sebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Iqra al-Qur'an." Bacakan kepadaku Al-Qur'anul Karim. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada beliau alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil." Wahai Rasulullah, apakah aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an sementara Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sungguhnya aku ingin mendengarkan Al-Quran itu dari yang selainku. Fakaratu alihi surat An-Nisa. Maka aku bacakan kepada beliau surah An-Nisa hatta jitu ila hadihil ayat sampai aku datang kepada ayat ini yaitu firman Allah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Lantas bagaimana apabila kami datangkan dari setiap umat itu seorang saksi dan engkau kami datangkan atas mereka sebagai saksi. An-Nisa ayat yang ke-41. Maka ketika ayat ini dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan hasbuk hasbukal an. Ya, cukup cukup untukmu sekarang ini. Artinya berhentilah engkau. Faltafattu ilaih. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ainahu tadrifan. Ternyata aku dapatkan kedua mata beliau telah berlinang air mata. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis Anas bin Malik yang juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim tadi telah kita singgung di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan lau ta'lamuna ma'alim ma'ak ma alam lau ta'lamuna alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira jikalau seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis maka Disebutkan dalam riwayat itu tatkala para sahabat radhiyallahu anhum mendengarkan ucapan Nabi ini, para sahabat itu menutup wajah-wajah mereka. Ya. Dan disebutkan walahum hanin. Ya. Mereka menutup wajah-wajah mereka dan terdengar suara isak tangis mereka. Nah, hati yang takut kepada Allah, hati yang lunak, lembut, halus, gampang tersentuh dengan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hatinya para sahabat. Maka kita harus harus belajar seperti mereka, mempunyai hati yang lunak, yang halus, yang lembut, yang gampang tersentuh dengan peringatan-peringatan Allah dan peringatan-peringatan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu Zadathum imanan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum ayatuhu zadatuhum imanan. Ya. Apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan mereka. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam pernah suatu ketika didatangi oleh Abdullah bin ash radhiyallahu an. Kata beliau, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang salat. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Sedangkan di dadanya aku dengar ada suara gemuruh seperti gemuruhnya periuk yang sedang mendidih karena menangis. Nah. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah Mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah Azza wa Jal Tidak akan dibakar oleh api neraka Disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidhi Dan beliau katakan sebagai hadis yang hasan sahih Kata beliau bahwasanya dari hadis Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah." Tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah. Hatta ya'udal labanu ila sampai air susu itu bisa kembali ke tempatnya ke susunya. Artinya ini adalah perkara yang tidak mungkin. Ya, artinya tidak mungkin orang yang menangis karena merasa takut kepada Allah akan masuk ke dalam api neraka Allah. Nah, dan kata beliau wala yastami'u ghubarun fi sabilillah wa jahannam. Tidak akan mungkin berkumpul antara debu yang diterbangkan karena berjihad di jalan Allah dan asap api neraka jahanam. Artinya orang yang berjuang di jalan Allah tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dalam riwayat lain dari hadis Abdullah bin Abbas, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yaitu mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah wa ainun batat tahrisu fi sabilillah dan mata yang berjaga di malam hari di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam jihad di front terdepan, front terdepan untuk berjaga-jaga melindungi kaum muslimin dari serangan musuh. Nah, kawan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah hal yang sangat kita butuhkan rasa takut kepada Allah ya dan membiasakan diri untuk bersepi-sepi beribadah kepada Allah dan melinangkan air mata karena merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hal itu akan mendatangkan kelembutan hati dan kelembutan jiwa dan menambahkan keimanan kepada kita. Sehingga kita akan semakin merasa dekat dengan Allah dan hidup kita akan lebih terarah kepada apa yang dicintai dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita istirahat.